Yang mana pada malam ini Allah tabaraka wa taala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali. Masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk terus talabul ilm. Masih diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala atas segala dosa yang kita lakukan. Dan pada malam ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan uh, kitab Durusul Lughatil Arabiyyah di ghairi natiqina biha uh, pembelajaran bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Uh, eh, yang mana pada malam ini insya Allah kita masuk ke Ad-Dars Al-Ashir. Tepatnya pada Ad-Dars Al-Ashir latihan yang ke tiga. Yaitu pada halaman Wahidun Wasabaun. Halaman 71. Uh, eh, sebelum kita mulai, kita sapa dulu Iwan di studio. Kepala ya ikhwan? Alhamdulillah. Masyaallah. Ada Abu uh, Abu Abdullah, ada Abu Zuhri, Abu, Abu Maryam Waib hadhihi laila. Nah. Nah, bas. Lam ya'ti insyaallah saya ati insyaallah ba'd. Uh, kemudian sebelum kita mulai juga uh, kita ingatkan kita ingatkan kembali bahwa setelah Darsul Ashir ini uh, kita akan uh, ujian kita akan latihan. E, akan ada ujian syafahi baik secara lisan e, yang nanti antum bisa ikuti e, bersama di pertemuan setelah kita menyelesaikan ad-darasul asyir dan juga ada ikhtibar tahriri yang bisa jadi nanti akan kita sampaikan bagaimana cara kita mengerjakan latihan tertulisnya. Sehingga dari sekarang, ikhwan wa akhwafillah azakumullah, dihimbau untuk uh, kembali murajaah dari pelajaran Ad-Darsul Awal yang sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu sampai pada Ad-Darsul Ashir. Kita akan mengusahakan ujian atau ulangannya mencakup seluruh bab yang sudah kita pelajari. Yaitu dari Ad-Darsul Awal sampai Ad-Darsul Al-Ashir. Maka uh, persiapkan dari sekarang kita ingin ada eh, bekas yang kita ingin lihat dan dan tampak dah setelah kita mempelajari bahasa Arab ini dan eh, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita untuk eh, terus mempelajari bahasa Arab yang Allah jadikan sebagai bahasa Al-Qur'anul Karim dan Allah jadikan sebagai bahasa nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang Allah jadikan sebagai bahasa uh, as-salafus salih as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Bahasa yang Allah jadikan sebagai bahasa komunikasi para as-salafus saleh, baik dari kalangan sahabat muhajirin maupun ansar dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para pengikutnya yang mengikuti mereka dengan baik. Baiklah, uh, ma'asyiral ikhwah wal akhwat. Nabda, kita mulai. Eh, lakin qabla naqra at-tamrin sebelum kita baca latihan ketiga, لعلنا نراجع أولا النص الذي قرأناه في المحاضرة السابقة نبدأ بمراجعة النص للقراءة Sebelum kita masuk latihan ketiga, kita sedikit merojah dulu. Kita minta ikhwan di studio. Uh, kita bagi dua uh, bacaannya. Kita mulai dari Abu Abdullah atau Abu Abu Zuri. Abu Abdullah, Fadli Abu Abdullah. Hmm. Iktarib minal mikrofon ya Abu Abdullah. Ah. Darsul Ashir. Nah. ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر نعم ولكنه ما وجده في البيت فقال لابنه موسى أين أبوك موسى ذهب إلى السوق نعم زكريا أيذهب إلى السوق كل يوم نعم يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر نعم متى يرجع من السوق يجيء في الساعة السابعة نعم وأحيانا في الساعة الثامنة ماذا يفعل في البيت يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة من الإذاعة نعم متى يذهب إلى المصنع متى يذ... متى يذهب إلى المصنع نعم يذهب في الساعة التاسعة والنصف نعم شكرا يا أبا عبد الله جزاك الله خير تفضل تواصل القراءة يا أبا زهري ومتى يرجع من هناك يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر لا لا يذهب بعد الظهر نعم يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر نعم كم عاملا يعمل في مصنعكم مصنعنا ليس بكبير يعمل فيه مئة وخمسة وعشرون عاملا ومهندسان الساعة الآن التاسعة إلى ربع الساعة الآن التاسعة إلا ربعا نعم وما رجع أبوك لعله يرجع اليوم متأخرا نعم شكرا أخي جزاك الله خير وياكم Uh, الآن نقرأ التمرين الثالث. Sekarang kita baca latihan yang ketiga. Uh, silakan dilihat halaman 71, Safhah Wahidun wa Sab'un. Ikhwan dan akhwat siapkan alat tulisnya. Jika ada kalimat yang baru kita eh, akan jelaskan maknanya dan jika ada beberapa kaidah-kaidah yang perlu dijelaskan kita jelaskan. Di sini uh, yaqul huna di sini disebutkan ta'ammalil amsilatal atiyata. Ta'ammal mana ta'ammal ya ikhwan? Perhatikan. Perhatikan. Al amsilah contoh. contoh. Nah, jamak daripada misal. Sahih, misal. Contoh-contoh al atiyah berikut. Berikut. Nah, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Di sini antum bisa lihat ada dua uh, daftar uh, kelompok kata. Yang pertama uh, di sini keterangannya adalah al madi Kemudian daftar yang kedua keterangannya adalah al-mudhari'. Di sini uh, ingin menjelaskan uh, untuk daftar kata-kata yang ada pada uh, al madi itu disebutkan kata kerja al-fi'lul madhi kata kerja yang menunjukkan masa telah lampau. al maudhi artinya yang telah lampau. lampau. Adapun al-mudhari maka kebalikan daripada al-madhi. Jika al-madhi artinya e, kata kerja untuk masa yang lampau yang sudah lewat, adapun al-mudhari untuk yang sedang atau akan dilakukan. Kita lihat bentuknya. Rakam wahid, e, eh, lihat nomor satu. Zahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Zahaba Aliyun ilal madrasati amsin. Sebenarnya ini sudah kita bahas sebelum uh, di akhir pertemuannya lalu, tapi tidak mengapa kita ulang sekali lagi. Uh, kita ulang rakam wahid. Zahaba Aliyun ilal madrasati amsin. Terjemuh ya kawan. Zahaba Ali. Aliyun. Ali telah pergi ke ilal, sekolah kemarin. Nah, ilal madrasah ke sekolah amsi kemarin. Nah, di sini ada keterangan waktunya adalah amsi. Amsi kemarin. Maka antum lihat kata kerja yang dipakai di sini adalah Eh, zahaba. Nanti lihat kata kerja yang diberi garis. Zahaba ini kata kerja al-fi'lul madhi, kata kerja yang menunjukkan waktu sudah terjadi. Nah, sudah terjadi, sudah lewat. Wow. Lihat bentuknya zahaba. Kalau kita terjemahkan telah pergi. Hmm. Ali telah pergi ke sekolah amsi kemarin. Sekarang kita lihat eh, bentuk al-mudhari dari kalimat eh, dari fi'il zahaba kita rubah menjadi al-fi'lul mudhari' maka perubahannya adalah yadhhabu aliyun ilal madrasati kulla yawm yadhhabu aliyun ilal madrasati kulla yawm hmm, mana yadhhabu huna akan pergi nah karena di sini berubah e, menjadi al-fi'lul mudhari maka perubahannya di sini kita lihat yadhhabu ada tambahan eh, huruf apa ini ikhwan iya huruf ya Nah, ini salah satu tanda uh, kata kerja filul mudhari di antara tanda-tandanya adalah uh, adanya uh, ahruful mudhara'ah. Adanya ahrufu mudhara'ah. Al-mudhara'ah, huruf-huruf yang uh, menyertai kata kerja fi'lul mudhari. Hmm. Yang pertama ya. Nah. Ya. Dan apa lagi? Nun. Nun. Lalu ada alif. Alif. Ada dan juga ta. ada tak. Nah, kadang gitu. ah, ah? Nah, di gitu. nah di, di beberapa ikhwan ada yang eh, ingin agar mudah dihafal maka disingkat menjadi Anita nah, ada juga yang mengatakan ana itu nah itu. alif nun ya, ya ta keempat huruf ini uh, dikenal dengan istilah ahruful mudhara'ah yang biasanya menyertai uh, kata kerja bentuk fi'il uh, al-mudhari. Tidak ada huruf selain dari empat ini saja? Ya? Uh, Hanya. Iya terbatas hanya empat itu saja yadhabu adhabu eh, tadhabu dan nadhabu nah nah uh, kita lihat yadhabu hmm, di sini tambahan hurufnya adalah ya, ya. Sehingga kita terjemahkan tadi, uh, bagaimana tadi ya? Abu Abdullah yadhabu? Ali akan pergi ke sekolah setiap hari. Nah, Ali sedang atau akan, akan pergi ke sekolah kulli yaum setiap hari. hari. Nah. Jadi kalimat yadhabu fil mudhari ini juga bisa dipakai untuk Eh, kata keterangan yang menunjukkan rutinitas setiap hari. Baik, ini untuk uh, kata kerja zahaba. Sekarang isnan. Uh, eh, min fadlik uh, ikra ya Aba Zuhri. Isnan. Nah. Qara'a Ismailu al-Qur'ana. Terjem? Ismail telah membaca Al-Qur'an. Nah, di sini kata kerjanya adalah qara'a bentuknya al-fi'il apa ini? al madhi. Al al madhi yang artinya telah lewat. Nah, telah membaca Ismail Al-Qur'an. Fadal, alan ikra al-mudhari' min fadlik. Yakra'u Ismail al-Qur'ana ba'da salatil fajr kulla yaumin. Nah. Ismail membaca Al-Qur'an setiap salat fajar setelah salat fajar. Afwan. Ismail membaca Al-Quran setelah sholat fajar setiap hari. Mumtaz. Nah, di sini antum lihat tambahannya sama seperti kata kerja yang di atas. Nah, eh, Koroa lalu ditambahkan dengan huruf ya. Ya, ya korau. Huruf ya di sini ini maksudnya adalah domirnya orang ketiga, hua. Nah. Ya eh, tambahan huruf ya di depan ke kata kerja fi'il mudhari' Eh, di sini biasanya maknanya adalah uh, kata ganti orang ketiga yaitu huwa. Jadi yaqra'u uh, dia sedang atau akan membaca. Hmm, di sini Fa'ilnya adalah Ismail. Ismail sedang atau akan membaca, membaca Al-Quran setelah sholat subuh setiap hari. Nah. Fadal, rekam thalatha ya Abu Abdullah. Thalatha. Ghatara, ghatara rajulu sayyara, sayyara tahu. Nah seorang laki telah mencuci mobilnya. Nah, seorang laki-laki telah mencuci Mobil. mobilnya. Sahih. Nah, di sini kata kerjanya adalah wasala. Wasala. Bentuknya dari segi Be. waktu al madi. Al madi. Artinya yang telah eh, lampau, uh, telah lewat. Nah. fadl iqra al mudhari' law samaht. Yaghsilu rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Nah. Seorang seorang laki akan atau sedang mencuci mobilnya setiap hari? Setiap pekan. Setiap oh ya. Hmm, usbu setiap setiap pekan. pekan. syukran jazakallahu khair. Nah, di sini lagi-lagi tambahan uh, huruf yang ada pada fi'il mudhari adalah huruf <clears throat> ya. Ya, ya gasilu. Nah, antum lihat kalau antum lihat di ketiga contoh ini eh, masing-masing uh, masing -masing memiliki eh, perubahan-perubahan yang berbeda dengan yang lainnya. Zahaba yadhabu. Qara'a yakrau Sama dengan zahaba yang tadi atas. Yadhabu yakrau Lihat harokatnya antum lihat. Yadhabu yakrau Harokatnya uh, setelah huruf ya uh, mati. Kemudian harokat setelah huruf yang kedua, huruf yang ketiga berfathah dan yang terakhir adalah uh, dhammah. Antum lihat ya ya yaqra'u. Sekarang kita lihat ghassala. Bagaimana tadi perubahannya? Ghassala fil mudhari'nya? Yaghsilu. Yaghsilu, bukan ya yaghsalu, tapi yaghsilu. Nah, ini perubahan-perubahan seperti ini harus dihafal. Perubahan-perubahan seperti ini uh, mutlak untuk dihafal dan tidak sembarangan. Tidak uh, lalu ada orang bilang ya yaghsulu atau ya yaghsalu la. Yaghsala fil mudhari'nya adalah ya yaghsilu dan begitu seterusnya sampai hari kiamat nanti. Tidak akan berubah begitu. Nah, tidak akan berubah pada satu waktu misalnya salah menjadi yagsalu atau yagsulu. Lah, eh, Sejak eh, bahasa Arab sudah ada sampai nanti hari kiamat, gosala fil mudaranya adalah gesilu. Nah. Adapun qara'a yak ra'u. Sekali lagi, dahaba bagaimana mudaranya tadi? Dahaba yadhhabu. Yadhhabu. Qara'a yaqra'u. ya eh, gesilu. Nanti setelah ini latihan keempat kita akan lihat nanti perubahan-perubahan yang lainnya. Nah, uh, wadih uh, yang, yang ketiga ini. Insyaallah. Nah, kalau kita simpulkan, eh, ikhwan wa akhwat azakumullah uh, bahwa kata kerja al-fi'l al-fi'l kata kerja itu uh, di, dilihat dari sudut pandang waktu, dilihat dari segi waktu uh, dapat dibagi menjadi tiga. Dari sisi waktu, dari segi waktu kita dapat membagi kata kerja itu menjadi tiga waktu. Yang pertama al-madi yang sudah kita bahas tadi, kemudian yang kedua al-mudhari yang sudah kita bahas juga. Yang kedua al-amr. Al-madi ini yang pertama, al-mudhari yang kedua, yang ketiga al-amru. Jadi al-fi'lul madi, kemudian ada al-fi'lul mudhari, kemudian ada juga uh, fi'lu al-amri. Nah, nanti insyaallah kita akan bahas lebih lanjut pada babnya uh, yang yang sekarang perlu antum ketahui hanya dua saja dulu. Yang pertama al-madi, kemudian yang kedua adalah al al-mudhari. Nah. Baik, uh, naqra jama'atan kita baca sama-sama ya ikhwan. Nah, haya. Istami'u thumma kariru. Uh, wahid. Wahid. واحد Ma- ma'an. Wahid. واحد بصوت واحد. <laughs> مستعد يا اخوان طيب طيب واحد اثنان ثلاثة واحد واحد طيب ذهب علي إلى المدرسة أمس ذهب علي إلى المدرسة أمس يذهب علي إلى المدرسة كل يوم يذهب علي إلى المدرسة كل يوم اثنان اثنان قرأ إسماعيل القرآن قرأ إسماعيل القرآن يقرأ إسماعيل القرآن بعد صلاة الفجر كل يوم يقرأ إسماعيل القرآن بعد صلاة الفجر كل يوم نعم الأخير ثلاثة ثلاثة غسل الرجل سيارته غسل الرجل سيارته سيارته سيارته, سيارته يغسل الرجل سيارته كل أسبوع. يغسل الرجل سيارته كل أسبوع نعم. هذا التمرين الثالث. الآن نقرأ التمرين الرابع. بدأ نقرأ التمرين الرابع ثم نفتح المجال للمستمع. آه انظروا إلى التمرين الرابع الآن. Antum lihat uh, sekarang latihan keempat. Uh, Yakul huna disebutkan di sini. تأمل الأمثلة واكتب مضارع الأفعال الآتية تأمل الأمثلة واكتب مضارع الأفعال الآتية تأمل perhatikan. الامثله amthilata contoh-contoh. واكتب dan tulislah mudhari al-af'al al-atiyah. Mudhari untuk kata kata kerja berikut. Hmm. Perhatikanlah contoh-contoh dan tulislah kata kerja mudhari untuk kata-kata kerja berikut. Hmm. Artinya di sini uh, antum akan temukan semua kata kerja yang ada, kata kerja bentuk uh, al-madhi. Nah, Sekedar ya Abu Abdullah. Uh, eh, yang diminta adalah apa? Merubah. Merubahnya menjadi al-fi'il al-mudhari dirubahnya menjadi al fi'il al mudhari. Nah, kita lihat contohnya. Uh, antum lihat di sini ada daftar kata kerja, ada empat daftar kata kerja. Hmm. Ada yang pertama, uh, kita baca yang pertama kata kataba. Lihat film film mudhari'nya Kata Kataba film mudhari'nya sekarang adalah Yak Tubu. Nah. Ini harus dihafal. Kataba perubahannya menjadi yaktubu. Kemudian jalasa perubahannya menjadi ya yajlisu. Tidak ah, mungkin ada orang yang mengatakan jalasa lalu ya jelasu atau ya yajlusu. La. Jalasa motornya adalah ya yajlisu. Kemudian yang ketiga, zahaba yadhabu. Sudah kita bahas tadi di latihan ketiga. Zahaba yadhabu. Kemudian Eh, sami'a yang keempat sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Antum lihat di sini ada empat daftar kata kerja dan masing-masing antum lihat perubahannya berbeda-beda. Antum lihat polanya. Yang pertama kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kata kedua yang ada pada kata kerja uh, fi'il mudhari' Afwan, kata yang ketiga. Antum lihat kata ketiga, kata yang ketiga atau huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga dari kalimat Yak tubuh harakatnya apa, ikhwan? Sebelumnya, huruf yang ketiga dari kalimat Yak tubuh apa itu? Ya pertama. Yak ka yang ya. kedua. Ya. Tu, ya ini keberapa ini? Tiga. Yang ketiga. Bu, Yak tubuh, tu yang ketiga, bu yang ke? Empat. Antum lihat harokat huruf yang ketiga Dhammah. Dhammah. Kataba yaktubu. Sekarang lihat yang kedua. Jalasa baca mudhari'nya yajlisu. Ah. Kata yang ketiga apa di sini kalimat yajlisu? Oh, huruf yang ketiga di kata yajlisu adalah huruf lam. Lam. Apa harakat huruf lam? Kasrah. Kasrah. Sebelumnya tadi dhammah, nah. huruf ketiga uh, huruf ketiganya sekarang huruf ketiga di uh, nomor dua ini adalah harokatnya kasrah. kasrah. Kemudian yang ketiga, zahaba yadhabu. Hmm. Apa huruf, huruf yang ketiga dari kalimat yadhabu adalah ha. ha. Apa harakatnya Abu Abdullah? Harakat huruf ha adalah harakat huruf ha adalah fathah atau dhammah? Fathah. fathah. Ahsant. Tadi yang pertama dhammah, yang kedua kasrah, yang ketiga sekarang apa nih? Fathah. fathah. Lihat yang uh, yang keempat sami'a yasma'u. Apa huruf ketiga dari kalimat yasma'u? Mim. Hah? Huruf ketiganya lah mim. Apa harokatnya? Fathah. Fathah. Sama seperti yang nomor tiga, tapi lihat fi'lul madinya. Kalau al-fi'lul madi di nomor ketiga, dahaba, semuanya harokatnya fathah. Adapun yang keempat, harokatnya sami'a. Nah, yang di tengah, harokatnya kasrah. kasrah. Raitum ya kan? antum lihat ada ada pola di sini? Ada. Nah. Uh, dan nanti uh, kalau antum perhatikan nanti semua yang di bawahnya mengikuti yang di atasnya. Kata kerja nanti di bawahnya itu nanti semuanya mengikuti yang di atasnya. Kita buktikan. Baik, nabda. Kita mulai. Nah. نعم أنتم معي يا إخوان إن شاء الله دعني أشرب القهوة أولا الله والله أنا أصابني مطر أمس آنفا مطر غزير جدا شبك الله Nah, beberapa tempat turun hujan deras. Nah, di Bekasi. Ya, kita mulai. Man man yabda? Ana. Masya Allah. Fadal ya Abu Zuhri. Iqra. Uh, nah, uh, antum baca baris pertama. Satu awal. Hmm, nah, semua kata kerja yang ada pada baris pertama di soalan pertama antum baca semua. Fadal. Kataba. هذا آه، آه، آه، مثال طيب. انتهينا من المثال نعم مباشرة دخل <laughs> دخل يدخل أحسنت خرج هذا الشطر هكذا طيب. ليس هكذا نعم دخل يدخل نعم غسل يغسل ممتاز yang ركع يركع ممتاز فهم يفهم ممتاز سمع يك عفوا يكفي شكرا خلاص انتهينا نعم ما شاء الله انت <laughs> مملوء بالحماسة هذه الليلة ما شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك يا أبا زهري وأنت كذلك Nah, antum lihat yang barusan dibaca Aba Zuhri tadi, semua jawabannya sesuai dengan dengan kata kerja di atasnya, harokatnya. Nah. Dakhala yadkhulu. Kemudian ghassala yaghsilu. Raka'a yarka'u. Fahima yafham. Semua harokatnya sama seperti contoh di atasnya. Nah, sahlun insyaallah. Sahal. Berikutnya eh terserah Anda, Masya Allah. <laughs> من من يقرأ فضل يا انتهينا من أبا زهري الآن أبا عبد الله فضل يا أبا عبد الله خرج نعم يخرج نعم رجع يرجع ada satu yang kita terl- terlupa ikhwan terjemahkan آه أستاذ. نعم. صحيح فضل يا أبا زهري أنت ابدأ أولا نعم أو معذرة يا أبا عبد الله نعم. عفوا أبا عبد الله نعم طيب Dakhala yadkhulu. Nah. Dia telah masuk. Ahsant. Yadkhulu dia sedang atau akan masuk. Nah, yakfi. Istamir. Ghassala. Ghassala. dia telah mencuci. Nah. Yaksilu dia sedang atau akan mencuci. Ahsant. Nah. Raka'a dia telah ruku'. Nah. Yarka'u dia sedang atau akan ruku'. Nah fahima dia telah faham yafhamu dia sedang atau akan memahami أحسنت بارك الله فيك نعم أنت دورك الآن يا أخي خرج فضل. نعم خرج telah keluar أحسنت yakhruju sedang atau akan keluar Nah, di sini dhamirnya kata gantinya semua adalah orang ke tiga ketiga. Nah, jadi eh, jadi Terjemah. Ahmad Hasan tak tidak sudah terjemahkan ma'ruf sudah diketahui semua kata kerja di sini domirnya adalah huwa, orang ketiga. Nah, tidak perlu lagi terjemahkan, langsung saja. Hasan, ana uhibbu terjemah hakata. Nah. Raja'a. Telah kembali. Hasan. Yarji'u. Sedang atau akan kembali. Nah, nah. Rafa'a. Mengangkat. Nah. Sahih. Telah mengangkat. Sahih. Nah. Yarfa'u. Sedang atau akan mengangkat. Nah. La'iba Uh, telah bermain. Telah bermain. Yal Abu. Uh, eh, sedang atau akan bermain. Naam. terus? Ahsan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Uh, hal naftah al-majal al-mustami'? Naam, Ustaz. Naam. Baik, kami berikan kesempatan untuk yang pertama bagi para pendengar Roja dalam kajian bahasa Arab kesempatan malam ini Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Ad-Darsul Ashir atau pelajaran yang ke-10 Anda bisa membuka pada latihan yang ke-3 dan ke-4 ya di halaman 71. Silahkan di halaman 71. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Oh, ini dengan Pak Bagio. Di mana Pak Bagio? di Lubang Buaya, iya. Jakarta. Pak Bagio ada bukunya Pak Bagio? Ya. Ada bukunya? Uh, ini mau minta tolong minta nomor teleponnya Taip. Pak. Untuk informasi telepon nanti bisa di 8233661 Pak. Ya mohon maaf di 8233661. Baik, jasa khair bagi para pendengar roja yang uh, membutuhkan informasi berkenan dengan kajian dan lainnya silahkan di layanan informasi Radio Roja di 0218233661 kami mohon maaf. Baik demikian dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja yang lain untuk berinteraktif secara langsung di 0218236543 di 0218236543. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Jaharudin di Kongres yang sana. Pak Jaharudin ya? Iya. Ahlan sahlan Pak. Masya Allah. Pak siapa tadi Pak? Jaharudin. Masya Allah. Kayak haluk Pak Jaharudin? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ada bukunya Pak Jaharudin? Ada insya Allah. Nah, silakan dibaca Pak. Yang mana Pak? uh, <clears throat> baca latihan kedua, ketiga apa keempat Pak Jaharudin? Keempat itu. Ya. Keempat saja ya silakan. Langsung ke kata kerja yang ketiga, sajada. Hmm, hmm. Barisan sajada sampai hafizoh. Silakan. <clears throat> Sajada. Nah. Dia telah sujud. Nah. Dia sujudu. Nah. Dia akan atau sedang sujud. Muntas. Najala. Dia telah turun. Nah. Yanzilu dia sedang atau akan turun. Mumtaz. Fa'ala. Dia telah berbuat. Naam. Dia fa'alu. Dia sedang atau akan berbuat. Naam, sahih. Hafizu. Dia telah hafal. Naam. Yahfadu. Dia akan atau sedang menghafal. Sahih. Ahsant. Satu lagi mungkin Pak uh, Johar. Bisa satu lagi? Fadal. Halaman berikutnya berarti Pak Johar. Iya. Akala. Nah. Dia telah makan. Nah. Ya kulu. Dia sedang atau akan makan. Nah. Kasaro. Dia telah merusak. Nah, kasaro telah pecah. Telah Kena patah. Patah, nah, patah atau pecah. Sahih. Nah. Istamir. Kasaro yaksiru. Yaksiru. Sahih. Nah. Ikut, mengikuti yang dia, mengikuti uh, dia jelas saja jadi berarti betul. Kasara siru Sahih. Kasiru. Yaksiru. Ya, siru, Nah. Dia telah atau akan patah. Nah. Ta'ala. Nah dia telah bertanya. Nah, sahih bertanya. Yes alu. Dia sedang atau akan bertanya. Sahih. Nah. Syariba. Dia telah minum. Sahih. Nah. Yashrobu. Nah. Dia sedang atau akan minum. Sahih. Yakfi? Nah, syukuran Pak Johar. عفوا Jazakallah khair. خير بارك Waalaikumsalam فيك وعليكم Baik, jazakallah khair kepada Pak Jaharudin di Komplek AL ya. Salam untuk kawan-kawan Pak. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang lain di 021-823-6543. di 021-823-6543. Iya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan dengan siapa di mana? Abu Hamidah Abu Hamidah. di Bekasi. Baik. Di mana Abu Hamidah? Di Permas 3 Bekasi. Mas tiga, Masya Allah. Kif haluk? Alhamdulillah khair Ustaz. Masya Allah. وأنت كذلك؟ أنا بخير والحمد لله أيضا ما شاء الله شكرا آه فضل يا أخي أنتم آه، baca yang terakhir Qatala. nah Dia telah membunuh. nah eh, langsung saja terjemahannya sudah ma'ruf langsung saja Telah. memukul nah membunuh nah Telah membunuh. nah yak dulu dia sedang atau akan membunuh. Uh, langsung saja kotala uh, ah. membunuh lalu yak dulu. Yak dulu sedang atau akan membunuh. Uh, taib, laras. Nah. Berobat telah memukul. Nah. Ya beribu sedang atau akan memukul. Nah, muntas. Fataha telah patah atau telah telah terbuka. Telah membuka. Telah membuka. Nah. Yaftahu sedang atau akan membuka. Nah, sahih. Rokiba. Nah. Eh, e, berlabuh Ustaz. Rokiba ber, e, naik, naik kendaraan. E, naik. Nah. Yarkabu. Rokiba telah naik. Nah. Yarkabu sedang atau akan naik. Nah. Syukron ah. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Jazakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Abu Hamidah di Perumnas 3 Bekasi. Kita berikan kesempatan yang ketiga bagi para pendengar Uja di 0218236543. Tafadhol masih tamrin yang keempat, ya. Kita masih berikan kesempatan kembali di 0218236543. Baik. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Dengan Abu Ukasya sekarang. Abu Ukasya. iya. Baik. نعم ما ما شاء الله كيف حالك أبو كاشة Eh, ana bi khair. ما شاء الله فضل يا أبو كاشة Antum baca dari yang pertama dari dakhala halaman 71. Dakhala, Nah. dia telah masuk. Nah, Yadkhulu, dia sedang atau akan masuk. terjemahkannya terjemahannya antum ini saja, antum hilangkan saja. Langsung saja dakhala yadkhulu. Naam. Dakhala ya yadkhulu. Naam. Naam, terus. Ghasala yaghsilu. Naam. Raqa'a yarqa'u. Ahsant. Fahima yafhamu. Sahih. Naam. Eh, satu lagi, fadal. Ya. Kharaja yakhruju. Naam. Raja'a yarji'u. Naam. Rafa'a yarfa'u. Terakhir. Ya'iba yal'abu. Sahih. Ahsant. Syukran eh, Abu Kasha. Mau tanya Ustaz. Ah ya, fadal. Ini ana mau tanya tentang kata lu itu masuk huruf apa Ustaz ya? Kok kadang-kadang kuli, kula itu gimana Ustaz? Ya, sekarang itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak kurang jelas tadi apa tadi? Berkaitan dengan kalimat kalimat kulla, Ustaz. Kulu, kulu. dan kula, kuli. Oh. Di kasur dan di fathah pada tempat-tempat mana saja. Uh, nah, uh, ini nanti akan kembali ke pembahasan uh, al-i'rab. Nah. Dan pembahasan al-i'rab ini kita belum banyak yang belum kita uh, pelajari. Jadi uh, dia kalimat kulu kuli kula itu tergantung dari mana di, di mana diletakkan. Di mana dia diletakkan. Maka perubahan dhamma, fathah, kasro yang ada di akhir kalimat kulu itu tergantung daripada di mana dia diletakkan. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut pada babnya insya Allah tidak sekarang. Taip. Masih dia. Ya. Nah, berikan kesempatan eh, di, kembali. Uh, Satu penelpon di 0218236543. Silahkan. Iya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa? Umi Ihsan. Umi di Keranggan ya. nah, ya. Taib. Nah, Umi Ihsan, kaifa halukum? Kaifa halukum Umi Ihsan? Alhamdulillah. Masya Allah. Fadal, fadal, fadal Umi Ihsan. Iya. Eh, Ustaz, uh, ya. sebelum ini saya ini uh, bertanya dulu kalau saya perhatikan ini uh, bukan bukan huruf ketiga ya kalau kalau kita melihat ya menalisa ini madinya huruf kedua madi itu misalnya uh, fathah, huruf kedua mudore doma gitu loh. Nah, ya, nah, memang Ana maksud uh, awalnya tadi Ana juga ragu tadi apakah akan Ana bilang huruf kedua atau huruf ketiga? Iya, kalau huruf ketiga nanti nggak nyambung di poin keempat itu sami'a jadi yasma'u ya oh, kalau huruf ketiga yang kita ambil tapi nah. kalau huruf kedua huruf kedua kasro untuk madi uh, untuk mudoreknya dia jadi fathah gitu. Nah, untuk untuk yang keempat memang dia fil maudinya agak berbeda dengan yang nomor 1 sampai 3. Sahih, benar. Okay. Nah, itu itu hal-hal yang penting. Nah, syukuran syukuran Ummu Jazakallah. Nah, Uh, Silakan dimulai dari kalimat sajadah Om Ihsan. Sajadah. Nah. Sajadah yasjudu. Nah. Nazala yanzilu. Nah. Fa'ala yaf'alu. Hafiza yahfazu. Nah, istamir. Akala yakulu, kasara yaksiru. Nah. Sa'ala yas'alu, syariba yashrabu. Nah. Qatala yaktulu, doraba yadribu, fataha yaftahu, Nah, sahih. Nah, syukran Ummu Ihsan. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jazakallah khair kepada Ummu Ihsan di Keranggan. Dan mungkin berkaitan dengan tadi pembahasan uh, eh, uh, eh, eh, al-madi dan mudhari kita biasa dengan menggunakan rumus ada ah, ain nah. dan ain fi'il dan lam fi'il. Eh, nah, sahih. Uh, nanti ketika kita sudah mulai agak mutaqaddim dalam belajar bahasa Arab ini, sudah mulai agak banyak perkembangan. Maka nanti kita akan banyak menggunakan istilah-istilah yang e, perlu dipersiapkan untuk di, terus diingat. Iya. Nah, misal seperti tadi disebutkan ada faul fi'li, ada ainul fi'li, ada lamul fi'li. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut pada babnya insya Allah. Amir. <clears throat> nah, baik Penwasil e, tamrin al-khamis awalan. Kita sambung lagi ke latihan yang kelima. E, dan kita baca satu dua soal ah, Abu ثم بعد ذلك نفتح المجال للمستمع Hasan. أنا أبو عبد الله هذا Hasan. طيب لا بس طيب التمرين الخامس يقول هنا disebutkan di sini أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب في الفراغ أكمل الجمل الآتية sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut biwadai fi'lin mudhari' dengan meletakkan fi'il mudhari' munasibin yang sesuai fil farak di tempat yang kosong. <coughs> Jadi sini ikhwan akhwat fillah azzakumullah uh, eh, ada tempat-tempat kosong yang nanti antum isi dengan kata kerja bentuk mudhari. Uh, semuanya diisi dengan kata kerja bentuk uh, mudhari bukan madhi. Nah, jadi jangan salah kita baca satu dua soal, saya itu kita uh, berikan kesempatan yang luas untuk para ikhwan dan akhwat di rumah untuk menjawab uh, latihan-latihan yang berikutnya. Baik, nabda ya, ya Syekh Abu Zuhri. Fadal. Kita mulai dari nomor satu, ikhwan di studio. Fadal ya akhil kirim. التمرين الخامس نعم التمرين الخامس صفحة 72 طيب واحد نعم نقطة نقطة أبي إلى السوق كل صباح نعم. تقول نقط طيب عفوا Nakat abi ila suki kulla sabahin. Nah. Ayahku pergi ke pasar setiap pagi. Nah. Bagaimana jawabannya? Baik. Yadhhabu abi ila suqi kulla sabahin. Nah, ahsant. Ahsant. Bapak saya pergi setiap uh, bapak saya pergi ke pasar setiap uh, pagi. Nah, ahsan. Sehingga jawabannya di sini adalah yadhhab. Yadhhabu. Nah, nah. Satu lagi, fadl. Rakam 2. Itsnan. Mata nakat abuka minal masna'i. Nah. Kapan titik-titik ayahmu dari pabrik? Nah. Mata yarji'u abuk mata yarji'u abuka minal masna'i. Nah. Kapan ayahmu pulang dari pabrik. Ahsan. Nah, di sini jawabannya adalah yarji'u. Yarji'u, sahih. Nah. Baik, syukran akhi. Jazakallahu khair. Naftah al-majal mubasharatan li al-mustami'. Baik, kita berikan kesempatan untuk selanjutnya bagi para pendengar roja di 0218236543. Anda bisa menjawab latihan yang kelima di tamrin eh, Afwan, ya tamrin yang kelima di nomor 3 sampai dengan selesai di halaman 72. Kita berikan kesempatan Fadil Fadol. Syukur. Gila, silakan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, dengan siapa di mana? Mohon maaf terputus. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di 021 823 6543. Ya, kami ulangi kembali. formal diulangi kembali di 021 823 6543. Iya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Samsul Anam di Kalimalang. Baik. نعم كيف حالكم شمس شمس الأنام Belajar. ما شاء الله أخوك الآن في تكميل يا ما شاء الله فضل يا شمس الأنام أنت تعرف الرقم رقم ثالث آه، نعم رقم ثلاثة الآن ثلاثة نعم تفضل ثلاثة نقط أحمد القهوة نعم نقط يوسف الشاي نعم آه، يشرب أحمد القهوة نعم. ويشرب يوسف الشاي صحيح sehingga jawabannya di sini adalah يشرب يشرب أحسنت نعم أربعة مباشرة أربعة eh antum belum terjemahkan tadi Oh نعم nah terjemahkan dulu آه، Ahmad sedang minum kopi نعم Yusuf sedang minum teh ممتاز ممتاز نعم تفضل استمر أخي نقط الصحف ونقط الأخبار من الإذاعة كل صباح نعم أخي يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة كل صباح نعم أحسنت ترجم Eh, saudaraku sedang membaca jarida atau koran dan mendengar kabar-kabar dari radio setiap pagi. نعم sehingga di sini di nomor 4 ini ada berapa jawaban Eh, Eh, isnan. Ada dua jawaban. Nah, al-awwal al-awwal yaqra yaqra wa eh, wa yasma'u. Yasma'u. Ahsanta ya akhi. Syukran ya Syamsul Anam. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada Akh Syamsul Anam. Kita berikan kesempatan yang kedua di 0218236543. Fadhal masih tamrin yang kelima. Ya, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah dengan siapa? Dari Umu Fauzan. Di mana Umu? Di Bogor. Tanya. Nah, uh, eh, tafadhali silakan Umu Fauzan. Ah. Nomor 5, 6 dan 7 sekalian. Iya. Nah. Komsa. Nah. muda yaktubu alas ala roti. Nah, jawabannya adalah tubuh. Nah, terjem. Lagu itu sedang menulis di papan tulis. Ah, sant. Nah. Sita. Sita. يمثل hishamun وجهه بالصوت Nah. Hisam sedang uh, mencuci wajahnya dengan sabun. Saya Sehingga jawabannya harus ini. Uh, ya gesilu. Nah, sahih. Ya. Nah, sabah al-akhir. Iya. Yadhabu nah. Yadhabul mudiru minal madrasati fis sa'ati saniyati. Dibaca sekali lagi Umu, sini ada kalimat min. Yadhabul mudiru minal madrasati adi saniyati. Hmm, kalau min biasanya tidak menggunakan yadhabu, tapi jawabannya kurang tepat temu. Ya. Hmm, biasanya apa yang gandengannya min? Nah, itu ya, apa? Uh, kebalikan daripada yadhabu. Yadhabu, uh, eh, yarji'u ya? Yarji'u, sahih Yarji'u mudiru minal madrasati fi sa'ati tsaniyati. Naam, naam. Syukran, syukran Umu. Ya. Jazakallah khair. Ya, Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. طيب يا أخي الكريم نأخذ راحة أولا ثم نستمر بعد ذلك Baik, pendengar roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita rehat sejenak dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan kita akan kembali setelah kita ikuti beberapa jeda berikut ini. Wahai Saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia? kemilaunya harta? Atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan. Wahai saudari muslimah, Siapakah ya, yang menyuruhmu untuk berhijab? Untukmu, ukhti muslimah. Kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriluan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima, demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan Katakan tidak pada gemerlapnya dunia, jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilauannya harta, jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan. Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah wajib kita untuk taat kepada Allah SWT karena Allah yang menciptakan kita Allah yang memberikan rezeki kepada kita Allah yang memberikan segalanya kepada kita Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab Allah yang menciptakan kita yang menyuruh ya kita untuk berjilbab Ya wa المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وحي نبي katakanlah kepada istri-istrimu anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kalau seandainya manusia ini tidak berbusana muslimah, tidak berjilbab, maka manusia ini akan rusak dan hancur, akan binasa. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah. Roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Kembali bersama Anda dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan kita lanjutkan kembali dalam pembahasan uh, jilid yang afwan jilid yang kedua, pelajaran yang ke-10. Falitafadhal masykuran. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Uh, nuasil darsana kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Uh, Wal'an naqra uh, tamrin as-sadis. Sekarang kita baca latihan yang keenam uh, huna disebutkan di sini iqra ma yali. Iqra ma yali, bacalah apa-apa yang berikut. Nah, kalau antum lihat di sini ikhwan wa akhwat azakumullah di at-tamrin as-sadis di latihan yang keenam ini ada penjelasan tentang uh, al-adat wal ma'dud. Nah, setelah cukup lama kita Eh, tidak membahas al-adat wal ma'dud. Sekarang di latihan ke-6 di ad-darsul ashir kita temukan penjelasan tentang al-adat bilangan dari wahidun wa ishrun sampai salafun. Kita temukan di sini angka 21 sampai angka ke-30. Nah, kita jelaskan di sini. Uh, istami' jaidan ana akra, dengarkan baik-baik, ana baca. Uh, angka 21. Wahidun wa ishruna taliban. Wahidun wa ishruna taliban. Nah, sudah kita jelaskan ketika kita membahas uh, bilangan 1 sampai eh, uh, 20 atau sampai eh, uh, 10 bahwa uh, bilangan uh, selalu biasanya diiringi dengan al-ma'dud. Uh, dari kalimat wahidun wa ishrun taliban, wahidun wa ishruna taliban. Uh, kita kenal wahidun wa ishrun adalah al-adad. Adapun taliban kita sudah jelaskan, taliban di sini adalah al-ma'dud. Wahidun wa ishrun al-adad, taliban al-ma'dud. Wahidun wa ishrun al-adad bilangannya Adapun taliban tadi al-ma'dud eh, benda atau uh, sesuatu yang dibilangkan. Jadi ketika kita terjemahkan wahidun wa ashruna taliban 21 murid. Hmm. Wahidun wa ashruna taliban 21 murid. Nah. Kemudian ithnani wa ashruna taliban. Ithnani wa ashruna taliban. Berikutnya salasatun وعشرون طالبا ثلاثة وعشرون طالبا kemudian أربعة وعشرون طالبا أربعة وعشرون طالبا setelah خمسة وعشرون طالبا خمسة وعشرون طالبا 26 Sittatun wa ishruna taliban. Sittatun wa ishruna taliban. 27. Sab'atun wa ishruna taliban. 28. Thamaniyatun wa ishruna taliban. 29. Tis'atun wa ishruna taliban. 30 salasuna taliban. Salasuna taliban. Nah, uh, ini baru saja kita baca angka dari 21 sampai 30. Dari wahidun wa ashirun sampai ke uh, salasun. Uh, perlu diingat sebelumnya bahwa uh, sebagaimana saya telah jelaskan tadi, uh, kita perlu mengingat kembali beberapa istilah yang pertama istilah al-adad, kemudian yang kedua istilah al-ma'dud. Al-adad adalah bilangannya, adapun al-ma'dud adalah benda atau sesuatu yang dibilangkan. Sehingga kalau kita eh, baca kalimat wahidun wa ishruna taliban, kita katakan wahidun wa ishrun adalah al-adadnya, bilangannya, adapun taliban adalah al-ma'dud. Dan uh, sudah kita jelaskan pada eh, pertemuan-pertemuan uh, yang lalu bahwa uh, untuk al-ma'dud uh, dari angka dari al-adat satu atau tiga sampai sepuluh sudah kita bahas sebelumnya tiga sampai sepuluh itu al-ma'dudnya posisinya adalah uh, jamak majrur. Adapun al-ma'dud dari bilangan 11 sampai ke 99 bilangan 11 sampai ke 99 maka al-ma'dudnya selalu mufrad mansub mufrad tunggal mansub uh, berharokat uh, fathah taliban talib mufrad kemudian tanda harakatnya taliban mansub nah ini selalu kaidahnya begitu untuk al-ma'dud dari angka 11 sampai 99 selalu ma'dudnya adalah mufrad mansub. Hmm. Faham tum ya kawan? Fahim. Alhamdulillah. Kaifa? Ahlan wa sahlan. Kalimat talib sini antum lihat mufrad kemudian harakatnya adalah taliban mansub. Nah, kebalikan daripada al-ma'dud dari 3 sampai 10. Dari 3 sampai 10 ma'dudnya jamak majrur. Jamak dan posisinya majrur. Ah, adapun 11 sampai 99 sekali lagi kita ulang dari 11 sampai 99 Uh, eh, dan ini perlu diingat, perlu dihafal. Dari 11 sampai 99 ma'dudnya adalah mufrad uh, mansub. Nah, paham tuh, ya ikhwan? Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat di rumah insyaallah paham juga. Buktinya kita lihat di sini dari 21 sampai 30 antum lihat ma'dudnya, bagaimana ma'dudnya ikhwan? Mufrad mansub. Mansub. Nah. Tunggal dan di fathah. Tunggal, mufrad, tunggal, kemudian mansub, harakatnya di fathah. Taliban. Nah, dia tidak mungkin wahidun wa ishruna misalnya uh, tullabin. Wahidun wa ishruna tullabin. Sahih atau khata tullabin? Khata. Khata. Karena ma'dud ma, ma, jama' majrur untuk angka 3 sampai 10. Arman 11 sampai 99 uh, eh, mufrad mansub. <clears throat> Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, penjelasan kedua berkaitan dengan angka 21 sampai 30 ini untuk angka 3 <clears throat> uh, eh, sebelumnya. Angka 21 sampai 30 ini uh, angka ini angka yang tersusun daripada dua bagian. Hmm. Yang pertama uh, satuan yang kemudian yang kedua, bagian yang kedua adalah puluhan. Puluhan. Hmm. Oleh yang pertama satuan yaitu angka wahid, isnan sampai pisah. Nah. Itu semua satuan. Uh, yang keduanya, bagian keduanya isrun, Angka puluhan. Kalau antum perhatikan dari angka 23 sampai 29, kalau antum perhatikan dari angka 23 sampai 29, angka satuannya itu selalu berlawanan dengan al-ma'dud. Anda ulang. Dari angka 23 sampai 29, kalau anda perhatikan di sini, 23 hmm. sampai 29, angka pertamanya yaitu angka satuannya dari 3 sampai 9 berlawanan dengan al-ma'dud. Jika al-ma'dudnya muzakkar, maka dia harus mu'anas. أليس كذلك يا أخوان؟ بلى نعم استمع جيدا يا أبو عبد الله أنا ulang eh, setelah kita bicara tadi al-adat wal ma'dud sekarang uh, antum lihat angka 21 sampai angka 29 ini uh, adalah angka yang terdiri dari dua bagian. Boleh Bagian pertama satuannya, bagian kedua adalah puluhannya. Uh, Kemudian kalau antum lihat angka 23 sampai 29, hmm, perhatikan, konsentrasikan perhatian kita sekarang pada angka 23 sampai 29. Konsentrasikan perhatian kita, nah, pusatkan perhatian kita pada angka 23 sampai 29. Hmm, raitum, sudah antum lihat? Uh, antum lihat angka satuannya yaitu angka 3 sampai 9 itu berlawanan dengan al-ma'dud dari segi jenis. Sahih. Alas sekedalik? Bala. Berlawanan dengan al-ma'dud dari segi jenis. Uh, taliban di sini ma'dudnya muzakkar atau muannas ya, Taliban. Muzakkar. Ah, maka antum lihat angka 3 sampai 9 itu muannas. Tapi kalau al-ma'dudnya muannas, maka al-adatnya harus muzakkar. Muzakkar. Nah. Adapun puluhannya wa ishrun tetap begitu, tidak berubah. Nah, tetap terus begitu isyrun isyrun tidak tidak mungkin menjadi isyrunatun misalnya nah. tambah tak amar di belakangnya tidak tidak akan berubah uh, apapun yang terjadi kepada al-ma'dud berubah menjadi muzakkar atau mu'annas tetap isyrun isyrun isyrun nah. yang berubah adalah angka pertamanya yaitu angka 3 sampai angka 9 hmm. sedangkan angka 1 sampai 2 21 dan 22 antum lihat wahid sama isnan selalu selaras dengan al-ma'dud selalu selaras dengan al-ma'dud. Jika al-ma'dud yang muzakkar maka dia muzakkar juga. Jika al-ma'dud yang muannas maka angka satu dan angka dua yang tetap muannas. Uh, eh, fahim tuh Allah. Fahim Allah. Nah. Sekali lagi. Untuk penjelasan kedua ini sebagai penutup daripada apa yang telah kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan kita akan kita ulang lagi insya Allah pada pekan depan mudah-mudahan <clears throat> eh, penjelasan sekarang bisa menjadi kunci untuk memahami yang akan datang eh, yang akan kita jelaskan sekali lagi angka daripada 21 sampai 29 ini angka yang terdiri dari dua kata. Angka pertama disebut angka satuan, yaitu angka 1, 2 sampai 9. Adapun angka keduanya wa wa ishrun, lihat ada kata penghubung waw, setelah itu ishrun. Selalu puluhannya di belakang. Selalu pasti puluhannya di, di belakang. belakang. Sebutkan satuan dulu baru puluhannya. Wahidun wa ishrun, ifnani wa ishrun dan begitu seterusnya. Kalimat dua, uh, wa, eh, adat wahidun wa ishrun sampai uh, eh, tis'atun wa ishrun ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama kata angka satuan, bagian kedua angka puluhan. Antum perhatikan sekarang konsentrasikan pusatkan perhatian kepada angka 23 sampai 29. Dari angka 23 sampai 29, angka satuannya yaitu angka berapa angka satuannya? Angka 3 sampai angka Sembilan. Sembilan. Selalu berlawanan dengan al-ma'dud dari segi jenisnya. Berlawanan dengan al-ma'dud dari segi Jenis. jenisnya. Jika al-ma'dudnya al-ma'dud muzakkar, maka al-adatnya harus muannas. Adapun al, al jika al-ma'dudnya muannas, maka al-adatnya harus muzakkar. Begitu seterusnya. Paham, Tom? ini angka 23 sampai 29. Adapun angka 21 dan 22, angka satuannya 1 dan 2 itu selalu selaras dengan al-ma'dud. Ya. Selalu selaras. Jenisnya harus sama. Tidak boleh beda. Muzakkar, muzakkar, muzakkar. Ma'dudnya muzakkar, maka al-adatnya harus muzakkar. Al-ma'dudnya mu'annas, maka angka 1 dan 2-nya harus mu'annas. Nah. Adapun angka puluhannya wa ishrun tidak berubah. Tetap begitu. Fahim Tom? Fahim. Tidak akan berubah dari segi jenisnya. Tidak akan berubah dari segi jenisnya. Adapun harokatnya bisa berubah. Ishrun menjadi ishrin. Bisa nanti. Tapi nanti insya Allah akan kita bahas pada yang akan datang. Adapun yang sekarang perlu diketahui, ishrun tidak berubah. Walaupun al-ma'dudnya berubah menjadi muzakkar atau menjadi mu'annas. Yang terakhir, angka 30, salatun, angka 30 ini ikhwan. Uh, dia uh, dia dan yang sejenisnya, ishrun Salasun. Angka apa ini maksudnya? Angka oh. puluhan. Ishrun. Salasun. Arbaun. Khamsun. Situn. Sab'un. Samanun. Tis'un. Semuanya ini disebut sebagai uh, al, uh, adat al-uqud, uh, bilangan puluhan. <coughs> Adapun yang uh, yang puluhan seperti ini, syurun, salatun, seterusnya, maka tidak berubah, tetap seperti itu. Apapun yang terjadi pada al-ma'dud, maka dia tetap menjadi uh, tetap seperti itu, salatun. Fahimtum? Ya. Nah. fi soal ya, khi? Kalau penyebutan e, bilangan murakab dan tidak disertai dengan ma'dud, Ustaz. Naam, kaif? Tidak disertai dengan ma'dud seperti tidak. 28, oh, 27, oh, naam. 26. Kaif? Nah. Uh, Adapun jika angka itu disebutkan tanpa al-ma'dud, maka diberikan kebebasan. Hmm. Diberikan kebebasan. Bisa antum katakan misalnya Eh, salasun wa ishrun atau salasatun wa ishrun. Bisa arba'atun wa ishrun, bisa juga arba'un wa ishrun. Fadl, tidak masalah karena tidak ada al maadudnya Adapun jika al maadudnya maka dia harus sesuai dengan kaidah yang kita sebutkan tadi. Adapun tanpa al maadud maka silahkan antum fikhtiar, antum e, punya kebebasan di sini. Silahkan apakah antum baca muzakkar atau e, Tidak menjadi masalah. Nah. Baik. Nah, Baik. طيب نقرأ جماعة يا إخوان لإزالة النعاس ثم نختم المحاضرة طيب يا إخوان استمع ثم كرر هيا آه، واحد وعشرون طالبا واحد وعشرون طالبا اثنان وعشرون طالبا اثنان وعشرون طالبا ثلاثة وعشرون طالبا ثلاثة وعشرون طالبا أربعة وعشرون طالبا أربعة وعشرون طالبا خمسة وعشرون طالبا خمسة وعشرون طالبا ستة وعشرون طالبا ستة وعشرون طالبا سبعة وعشرون طالبا سبعة وعشرون طالبا ثمانية وعشرون طالبا ثمانية وعشرون طالبا تسعة وعشرون طالبا تسعة وعشرون طالبا ثلاثون طالبا ثلاثون طالبا نعم الآن نجيب بعض الأسئلة عن طريق اس ام اس يا أنا كيف لو نقرأ نأتي مثال المؤنث المعدود مؤنث Eh, taib. Ahsant. Eh, sekarang kita gerubah al-ma'dudnya yang tadinya muzakkar menjadi Muannas. Ah, i'tilana misal ya Al-ma'adud mu'annas Zahratun Ah? Zahratun Masya Allah Anta tuhibu Zahra uh, Zahratun uh, Zahra hadi mu'annas ya kawan? Mu'annas Mu'annas Zahratun uh, Maka kaidahnya ingat Baik-baik Kita baca dari 21 Wahidatun Wa ishruna Zahratan Wahidatun Wa ishruna Zahratan Fahimtum? Fahim. Bagaimana tadi? Wahidatun. Wahidatun wa ishruna. Kenapa wahidatun? Bukan kata dari wahidun? Kan harus berlawanan Wah. dengan makdud. Harus justru harus Sama laras. Ah, nah. Harus Apa? Justru 21 dengan 22 harus selaras dengan al-ma'dud. Nah. nah. Sabakal lisan. <laughs> Sabakal lisan hadalah laras Sekarang uh, 22. Itnatani wa ishruna zaharatan. Itnatani. Jadi kita itnatani. Nah. Awalnya itnani muzakkar. Sekarang karena al-ma'dudnya mu'annas menjadi itnatan. Nah. Apa yang kita tambahkan? Tak. Tak setelah nun. Itnatani ta eh, apa? zahratan. 23, fadal. Ya diulang, satu Hah? Tadi enggak belum baca bareng, Belum baca bareng-bareng. Belum, nanti kita jawab, kita jawab dulu uh, secara individu baru kita kita baca bareng-bareng Nah. 23 sekarang bagaimana? Salasu. Salasun. Wa ishruna. Wa ishruna. Zahratan. zahratan. Nah, salasun. Wa ishruna. Zahratan. Nah, kenapa salasun? Bukan salasatun. Harus berlawanan. Harus berlawanan dengan apa? Dengan ma'dud ma dan adatnya. Nah, al-adat wa harus berlawan. Al-adat sini ma'dudnya mu'annas, maka al-adatnya harus muzakkar. Teruskan. Arba'un. Arba'un wa ishruna zahratan. Nah, mustamir. Khamsun wa ishruna zahratan. Nah, sekali lagi ishrun tidak berubah. Nah. Apapun yang terjadi pada al-ma'dud isrun tetap isrun. Hmm, faham tak? Faham. Nah, istamir. Situn wa isruna zahratan. Situn. ahsant. Sab'un wa isruna zahratan. Nah. Thamanun wa isruna zahratan. Thamanin. Afwan. Thamanin wa isruna zahratan. Nah, ya kita hapus. Tapi sebagai tanda bahwa bahwa ada ya yang dihapus, harokatnya kita kita jadi harokat كسرة ثمان sekali ثمان وعشرون زهرة أحسنت تسع وعشرون زهرة نعم ثلاثون زهرة نعم ثلاثون زهرة ثلاثون طالبا tidak berubah ثلاثون نعم أحسنت يا أخي جزاك الله خير هذا هذه ملاحظة طيبة نعم في ملاحظة أخر أخرى يكفي طيب لعلنا نجيب بعض الأسئلة طيب. من نعم. طريق نعم. Baik, eh, selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di antaranya dari ya pendengar kita di Kalimantan Barat dari Abu Abdullah di Kalimantan Barat. Barakallahu fiik. Ustaz, apakah perubahan semua fiil atau kata kerja hanya empat jenis saja seperti yang ada pada halaman keempat? Ulang sekali lagi, ikra Apakah perubahan harokat mungkin semua kata kerja yang ada ya, dalam bahasa Arab hanya ada pada empat jenis ini saja contohnya. Nah, nah e, sebelumnya kata kerja itu ada yang tiga huruf sulasi, ada yang empat huruf, ada yang lebih dari itu. Yang baru saja kita pelajari ini baru kata kerja yang tiga huruf. Zahaba, za satu, h dua, ba tiga. Untuk kata kerja yang sulasi yang tiga huruf, ya memang begini perubahannya. Hmm. Wazannya faala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu atau fa'ila yaf'alu. Adapun nanti insyaallah wazan ini kita akan lebih lanjut pelajari uh, insyaallah di jilid ketiga anda lihat sudah ada penjelasan. Nanti insyaallah uh, sabar sedikit. Pada waktunya insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu untuk mempelajari jilid yang ketiga, kita akan pelajari uh, masalah wazan sarf ini akan lebih lanjut insyaallah. Baik. Demikian dan kita angkat kembali dari pesan singkat dari Ummu Salman Fuan di Priuk untuk 21 bunga Ustaz. Tadi disebutkan wahidatun nah. wa isruna zahratan. Nah. Bagaimana kalau pakai ihda? Ihda? Ihda wa isruna zahratan. Mana yang benar atau uh, bisa kedua-duanya? Bisa juga ihda. Ihda wa isruna zahratan bisa juga. Bisa ihda pengganti daripada Ah, wahid untuk menunjukkan muannas sahih. Nah, Hasan. Nah, syukran. Baik, jazakallah khair pada Ummu Salman di Priok. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Fika barakallah. Uh, berkenan dengan uh, Abu Ihsan di Cibitung. Saya kurang paham tentang perubahan fi'il madi ke fi'il mudore Kalau misal kataba kemudian dibuat menjadi mudore menjadi yaktibu apa bisa? La, la, la ya justru. nggak nggak boleh begitu. Kata apa? pasti perubahannya yak tubuh. Nah, tidak akan berubah nanti di satu waktu misalnya. kata apa menjadi yak tibu atau kata apa menjadi yak tabu, Tetap kata apa yak tubuh. dan kaidah ini terus uh, sudah ada sejak uh, bahasa Arab ada sampai terus nanti uh, pada hari kiamat nanti. Tetap kata yak tubuh tidak akan berubah menjadi wazan yang lain. Allah Dan mungkin yang menjadi muskil adalah Eh, penentuan huruf uh, sahih, sahih kalau sahih. sekiranya tidak ada harokatnya bagaimana kita bisa menentukan ataukah ada rumus atau hanya simai uh, eh, memang ini uh, uh, permasalahan ini memang permasalahan hafalan memang harus dihafal ini uh, benar kata tadi ini ini ini ini kaidah nahwasraf itu adalah kaidah yang dibuat dari hasil istiqra wa tatabbu para ulama Istik, dari hasil istiqra wa tatabbu para ulama kita dapati mereka mendapatkan kalau uh, orang Arab uh, ketika merubah kata kataba menjadi fi'il mudhari pasti bilang yaktubu. Hmm. Uh, maka ini simai sebenarnya. Semua kaidah-kaidah itu pada awalnya adalah sebelum jadi rumus itu sebelumnya adalah hasil daripada uh, istiqra penelitian dan mendengar langsung bagaimana para uh, orang Arab uh, fusoha uh, berbicara. Maka ini perlu dihafal. Kata bayak tubuh, kemudian zahaba yadhabu dan seterusnya ini perlu di dihafal perubahan seperti ini. Nah, wallahu a'lam iya. bishawab. Dan dengan banyaknya membaca, ya sudah dan latihan insya Allah nah. akan memudahkan nah, kita semakin sering kita mempelajari bahasa Arab maka akan akan lama kelamaan akan uh, menempel dalam ingatan kita terus insya Allah. Taib dan entah Ustaz. Entah. Taib, uh, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan yang ke-6 dari Ad-Darsul Ashir ini. Mudah-mudahan nanti pada insya Allah pada pekan depan kita akan menyelesaikan seluruh latihan-latihan yang ada pada Adarsul Ashir. Lalu setelah itu eh, berarti dua pekan ke depan eh, kita akan mengadakan eh, murajaah ujian secara umum dari Dars dars Al-Awwal sampai Ad-Dars Al-Ashir. sekali lagi persiapkan pada ikhwan dan akhwat dihimbau untuk mempersiapkan diri murajaah karena nanti kita akan menjadikan ujiannya menjadi dua bagian. Yang pertama ikhtibar syafahi, ujian lisan, kemudian ikhtibar tahriri, ujian uh, tulisan. Dan demikian apa yang kita bahas pada kesempatan malam ini.